Ini yang harus diperhatikan kalau rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sah jual beli itu. Yang pertama akidan adanya penjual dan pembeli atau dua orang yang berakad adanya dua orang yang transaksi si penjual dan si pembeli si ada tuh baik dua-duanya diwakilin ya atau langsung ya kayak orang yang jaga toko itu kan diwakilin ya diwakilkan untuk menjual atau orang ada juga orang yang diwakilin untuk membeli misalkan wa ma'kudun alaih dan barang yang diakadkannya ada kalau yang diakatinnya nggak ada, nggak jadi. Mesti ada yang diakatin nanti. Jual beli angin, Nah, bisa jual mahal angin? Ya, Hah? Buat ban. Itu jasa sebenarnya. Hah? Oh, ada nanti babnya itu. Ya. Uh ada yang jual fitimah ada muayyanan ya ada zimmatan ada muayyanan kalau zimmatan itu dalam tanggungan biasanya jual beli salam gitu ini barangnya begini nih gambarnya nih nih eh, Contohnya begini, fotonya jelas banget. Sifatnya ada sifat. Ya. Boleh tuh kalau barangnya dibawain cocok sesuai media jadi. Kalau nggak sesuai si pembeli boleh pulangin. Ah beda kok gambar. Ya. Mau gambar mencilak banget tuh itu kan kena cahaya. Hah? Kena cahaya. Oh ini burung banget yang lo bawa ini Jadi boleh jual bisanan Tapi kalau sifatin dengan dengan mulut aja nggak boleh. Ya. Bukan mulut ini. biar lu jago ngomong ke ya buku ini, nggak boleh. Kecuali lihat barangnya baru baru transaksi aset. Ada yang dimagut, pokoknya ada yang jual. Ada barangnya ya, magut yang diagatin atau ada barangnya. Tiga tuh ya. Wasiatun dan ada siratnya. Ada privat. Wasyurita biha dan disyaratkan pada sigat itu. Ada sigat, syaratnya di dalam sigatnya itu ada lafdun yadullu alal ijab wal qabul. Di dalam sigat itu ada lapas yang menunjukkan atas ijab dan qabul. Gue jual, gua beli. Ya. Gua jual, ini barangnya. Ya, makasih, anda terima. Jadi, kalau bahasa kita, Ya. Kalau Imam Nawawi mengatakan menggunakan bahasa apapun yang penting menunjukkan atas jual beli gitu nggak harus kita ngikutin saya jual kepada kamu ini barang saya menerimanya ya bi'tuka gitu kan mobil tuhu nggak perlu begitu yang penting ditunjukin ini ini barangnya pak. Oh, ayah iya. Jadi ini duitnya ya. Makasih ya. Ya, ya, ya. Itu menunjukkan atas hijab kabul. Yang nggak boleh. Ayo. Ya, ya. lima ribu. Bayar. Ini duitnya, kasih barangnya. Antonina gitu ya. Gak ada bahasa itu. Nah, itu. Gak boleh katanya. Ya ada kok ucapan ridho nggak boleh. Kayak orang jual segen nanti gitu. Lima duit kantongin aja. Orang yang ambil ngambil aja. Ya. Yang bagus ada bahasa yang keluar ya. Sekedar ini barangnya pak. Ini duitnya. Ya. Hitung dulu pak. Oh ini iya, cukup makasih ya. Ya. Iya. Kalimat iya gitu, itu menunjukkan saling ridho. Ya boleh di, di kata Imam Syafi'i. Di yang jual nyerahin barang, yang beli ngambil lagi nggak ada ngomong-ngomong lepas kecuali gabuk oleh dua-duanya. Tapi suka tuh contohnya tuh. Yang jual ngomong tuka, Saya jual kepadamu. Wa tuka atau dibilang saya saya menjadikan ini milik kamu dikata. Wa huwa laka. Ini barang jadi milikmu wa wahabtuka bikada aku serahkan aku berikan kepadamu ini barang bikada dengan itu harga tadi ya disaudikan, di Saudi kan eh, halal halal gitu halal halal ka wa ka istaraitu bihada kalau yang beli bilang saya beli ini ya, saya beli ini wa tamallaktu saya miliki Waraditu saya reda. Wagabiltu bikaza saya terima dengan ini. Bila takalulin pauslin tawilin tanpa adanya selahan jeda yang panjang. Dia bilang, saya jual. Ya, gue beli, nggak jadi. Ijab ngekobol itu nggak boleh ada Pausal yang panjang, yang lama. Tidak ada yang memisahkan ya di dalam pausal ijab dan kubur. Gitu. Ya. Menurut uruf, menurut uruf. Kayak orang baca Fatihah. Orang baca Fatihah kan nggak boleh ada diam yang terlalu lama. Sekedar nafas aja yang boleh. Sekedar nafas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Jadi antara ayat demi ayat nggak boleh ada fasal yang panjang. Diam yang lama nggak boleh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم Malik batal kiraatnya ya karena terlalu lama sekedar saat nafas boleh sekedar nafas ya sekedar dia saktah kan satu nafas tarikan nafas kecuali memang dia lagi nusuk nah itu jangan jadi imam tapi nusuk nusuk jadi imam kalau sendiri diam yang sebentar, napas, tapi di dalam napas diam itu niat putusin putus. Ya, niat putusin kiroat, putus. Kalau nggak niat, nggak apa Kalau lama, tanpa niat, sama ya, batal. Batal kiroatnya. Kalau dia nggak balik lagi, sholatnya nggak asal. Sama tuh ijab global gitu, nggak boleh ada fosil yang panjang yang lama yang ijab cek yang gobul dia ya lama baru dia iya deh saya, saya, saya beli mesti ulang lagi itu ijab makanya orang nikah gitu kan ini bisa kabul saya nikah kan eh, mikir dulu ini iya, mati kalau panggil temen dulu gimana gimana Riba nggak, riba nggak, riba nggak, riba nggak. Ulang lagi. Tapi kalau sekedar dia gugup nggak apa-apa, sekedar gugup. Saya terima aja gitu, gugup. Nggak apa-apa, ya karena ada kesungguhan cuma gugup. Maklum baru tumben. Kecuali yang udah pengalaman di lain ya. Merem juga jadi dia. Karena dia begitu. Nah, dan mesti jelas mesti jelas bahasa e, yang keluar jelas saya terima nikahnya dan kawinnya pulanglah binti pulang dengan mas kawinnya dengan mas kawinnya gitu kan dengan mas mas kawinnya yang tersebut nah insya Allah saya akan terima gak jadi apa insya Allah Ya usah pakai insya Allah saya akan nanti nggak jadi saya akan terima nggak jadi Gak boleh pakai bil mudorek. Yang yang ijab itu juga nggak boleh pakai bil mudorek. Saya akan nikahkan kamu dengan saya akan nikahkan kamu. Gak boleh, gak jadi. Sampai kiamat nggak kelar kelar tuh ijab kamu. Pakai bil mudorek, nggak boleh. Ya. Jual beli online gimana tuh Ah barang itu. Nggak ada yang ngomongan, tapi tulisan, tulisannya kan. Jadi isyarat, masuk, termasuk. Yang penting dia kan ada gambar ya, ada gambarnya. Nanti kalau diantarin nggak sesuai boleh pulang, boleh batal. Asal memahami aja yang jual tuh. Ternyata orderannya nggak sesuai, ya, nggak sesuai dengan apa yang dipesan tuh di gambar. Itu boleh pulang, Pak gambarnya nggak sesuai dengan. Kan biasanya biayanya, ya, yo kirim duit dulu ya. Nah, yang bagus sih jangan beli di situ deh yang bagus karena gambar di internet dengan yang langsung pasti beda ya beli batu beli batu melalui internet oh udah gambarnya udah hebat buang tuh bening setelnya itu eh pas sampai ya nyesel ada ya, yeah. cuman boleh jual di sana karena dipertontonkan gambarnya kan dilihat walaupun nggak langsung ya. Kalau tidak boleh maka MUI udah berantas tuh jual beli cara itu online. Ya. Jadi nggak boleh ada pasal yang perpisahan yang lama ya. Tahalluli faslin diselah dengan uh, pasal yang yang yang lama. Bainahuma antara ijab dan umur nggak boleh. Wala kalamin ajnabin, ajnabi. Ya boleh juga ada ucapan yang lain selain ijab kabul. Kecuali cuma sekedar tahmid boleh. Kayak ijab kabul pakai tahmid boleh ya. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, usikum wa ya bitakallah. Boleh kan? Baru angkah juga wa suka. Yang terima, Bismillahirrahmanirrahim saya terima. Masih boleh, tapi makro. Gitu aja karena ada tempatnya tapi sah cuma nggak boleh nggak ini yang bagus langsung itu yang bagus Alhamdulillah saya terima nikahnya jangan juga walaupun sah karena itu ucapan baik gitu. Ya. ada kalimat yang baik tapi bukan tempatnya yang dipasang di situ jangan karena namanya ada di dalam hukum itu ada ada adab adab menempatkan kalimat Kalaupun Quran, kalau bukan tempatnya nggak boleh kita masukin di dalam. Itu lagi tahiyat masukin surah al al hakumut lagi tahiyat. Gimana itu? Kan Quran mulia ini. Al-hakumut takasur hatta zurtumul Udah kelar baru at-tahiyat Bukan tempatnya jalan Sekalipun mulia itu quran Bukan tempatnya Ada adab Ada adab ya, menyuruh menempatkan. Nggak boleh. Orang baca Quran tuh nyebut nah, dia baca Quran ada nama Muhammad lalu ditambah Sallallahu Sallallahu sebenarnya nggak boleh, nggak boleh. Bukan tempatnya, baca aja. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyid. Ya kan? Emang kagak ada sallallahu di situ. ويحق أعوذ بالله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين nggak boleh kecuali rawi kalau rawi awal kan ada tuh di rawi ya yang apa tuh hah iya yeah, wabak tuh biasa tuh wabak rumah وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته Bisa jadi paham rawi. Rawi. Ya. Bahkan rawi mesti dibedain ke Quran. Cara bacanya. Cuman berjanji emang enak pakai tajwid ya. Berjanji emang enak pakai tajwid. Dipanjangnya, irlomnya. Coba simtud duror pakai tajwid gak gurih. Hah? Nah, enak. Tapi orang kalau habaib mau baca berjanji, baca apa tetap nggak dimasukin tajwid. Ya. Langsung aja. Kalau kita ditajwidin, walaupun memang nggak ada nggak ada perintah baca rawi itu pakai tajwid, cuman untuk didengar enak aja, didengar enak. Ntar kalau semuanya pakai tajwid, Habib pun baca inna fatahna di protes. Ya. Iya enggak? Sudah dengar nggak dibaca inna fatahna dipanjang pendek dipanjangin aja. Kenapa? Apa dia bodoh di situ? Tidak, dia alim. Dia alim di situ. Ya. Ta'akhor. Eh. Emang panjang ta'akhor? Ya kan kayaknya, tapi dipanjang ta'akhor. Tujuannya apa? Ini bukan ayat Quran gitu. Dia niat, ini niat, bukan, ini rawi. Ya. Bukan Quran, kalau Quran tak boleh. Melanggar tajwid. Dibedain gitu. Saya tanya tuh kok ini kan bukan Quran oh iya beda jadi ya. <laughs> iya, beda jadi kalau nggak bisa tanya pas alu ahli dikri jangan mau malu lagi nggak bayar wa in sekalipun dikit nggak boleh ada bah ada kalimat yang ajnabi kalimat yang nggak ada hubungan dengan ijab dan hubul walaupun sedikit ya kecuali dengan menggunakan ana saja boleh anak saya. Tidak boleh. Taukid. Anak istri itu boleh. Saya terima. Kalau bahasa Indonesia saya terima. Tapi kalau bahasa Arab kan istri itu cukup. Ish, istara itu, arti aku beli. Bi'tuka, bi'tuka, saya jual kepada mu, Dijawab istri itu. Itu kan? Sekarang dipakai anak aja, dia. Bi'tuka, anak istri itu. Boleh nggak apa-apa karena ada hubungan tuh anak ame ame istara itu ada hubungan. Ya. Itu kan domirnya tuh ujuban ya. Iya. Pak Haji. Ya, ha? Iya ujuban, istara itu kan domirnya anak tuh ujuban. Jadi munculin media untuk tahu ke boleh nggak Pak Kecuali kampanye wau baru gas nggak sah. Ya. Dek suka Wa ana istara itu. Ada wawu. Wa ana. Ada hubungan wawu di situ. Paham nggak? Itu kalimat ajnabi dalam bahasa Arab di dalam menambahkan ijab kabul itu walaupun wawu itu nggak boleh. Wa wa ana. Kalau ana saja boleh. Ana istara itu. Kalau bahasa Indonesia terserah lah. Bahasa Indonesia udah udah ngomong bebek marah ya. Gue jual, gue beli. <laughs> Waktu berantem. mau <laughs> ya, jual beli bahasa berantem di situ. Lo jual gue beli. Berantem katanya. Kita pikir mau jualan, ya, dah, dah, itu berantem. Ada kisru ya eh, bahasa kita ada kisru banget. <laughs> Hah? Bener ya? Kita pikir dia, dia berebut ngomong di jalanan tuh lo jual gue beli wah di dagang kali kita antar aja jalanan gue tumpang berantem Rupa itu bahasa bukan jualan. Ya. Lo nantang gua gua layani gitu. Ini yang lagi itu bil kinayah Boleh dengan kinayah Dengan apa kinayah sih Bahasa selain yang lahir ya Seperti apa ya Kak Kak Ambil nih Ini barang ini ambil Cukup. Ini barang yang ambil Kan dia udah jual lagi kan. Dipajang ini mau jualan. Tinggal orang beli bayar, ini barang yang ambil. Iya, iya. Iya, iya, iya, ini udah cukup. Waja'altuhu laka bikada dan aku jadikan ini milikmu bikada dengan harga. lebih mu'ato yang nggak boleh kata Imam Syafi'i mu'ato Ya, yang satu ngasih, yang satu ambil aja. Nggak ada kalimat satupun yang menunjukkan atas jual beli. Tidak ada. Sehingga di di mana di Kerpur aja kan dilatih ya. Mungkin kebanyakan memang tahu kali. Sekedar terima kasih kan yang kasir itu. Ya. Udah saya bayar bayar bayar masih pak, kita gitu kan ya. Kita pun bayar, jangan terima kasih itu jadi ya sebetulnya cukup ya, dengan kalimat apapun yang menunjukkan ridho yang nggak boleh diam dia diam dia diam perbuatan aja yang jalan gitu nggak boleh lakin ikhtar nawawi kajam'i mutagaddimin al-in'igada bi kulli ma an nasu bai'an urban akan tapi Imam Nawawi memilih seperti kebanyakan eh, ulama-ulama uh, ulama -ulama mutaqaddimin al-in'igada terjadi itu agar jual beli ya bikulli ma ya'udduhun nas dengan setiap apa saja yang, yang dianggap oleh manusia ya, umumnya sekarang nih bayaran jual beli sekarang kan apa aja deh yang menunjukkan yang manusia anggap itu transaksi namanya jual beli bahasanya itu deh ya. Itu boleh kata Imam Nawawi, nggak apa-apa. Paham nggak? Jadi Imam Nawawi lebih memilih seperti kebanyakan ulama-ulama mutakat ini bahasa apa aja deh. Yang penting itu bahasa dianggap oleh manusia secara huruf jual beli itu bahasa gitu. Nah, ini penjelasannya. Wa bil ini taklifun wa ikhtiyarun wa islamu may yashtari lahu ma kutiba fil Qur'an. Dalam kalimat akidah ini, dua orang yang berakat penjual dan itu mesti taklit Dua-duanya mesti taklit Orang yang dewasa maksudnya, orang yang dewasa yang sudah bisa, yang sudah dibebani hukum. Oh, itu. Kalau anak umur di bawah 7 tahun, jaga tuku, jual beli nggak sah katanya kecuali dia membeli yang sifatnya kecil anak kita yang umur 9 tahun ya beli nabak rokok atau yang umur 3 tahun ya tapi dia ngomong dia nabak rokok men tiga kali balik salah mulu <laughs> balik sendiri dulu 3 tahun salah mulu ada tulis sama abangnya rokok ini baru nana boleh sah katanya kecil kita wakilin dia tapi kalau yang gede, yang besar-besar nilainya besar jangan, nggak sah, karena dia kan belum paham. Ya. Kecuali apa namanya murahik ya nanti yang anak udah belum balik tapi udah cerdas, itu boleh. Ya. Jadi mesti taklif cara pertama. Yang jual taklif, yang beli juga taklif dewasa. Waktiarun nggak kepaksa, tidak ter ikhtiar dia boleh jual, dia boleh kagak. Dia mau jual nggak ada yang paksa, dia nggak jual juga nggak ada yang marah. Ikhtiar. Dipaksa nggak boleh. Lo nggak jual, gue tembak lo. Nah, gimana? Hah? Nggak boleh, nggak jadi. Dipaksa. Atau dia dikasih kesulitan. Wah, dipancing dulu segala macam. Akhirnya kan kelibet apa itu? Jasa utang ini, akhirnya pakai jualnya. Ada kalau gitu itu. Nyolong duit, pinjam, ya siapa ya? Lebih ada jual rumah. Tapi lu deh, ya wajar loh. Eh, ah, lo kan punya banyak sama gue. Gue beli sini aturan dia bisa jual 200 karena terpaksa. Ya, lu nggak jual sama gue, lu jual sama orang awas lu. Utang lu dua kali lipat bayar lu. Kan gue bawa dipaksa gitu. Akhirnya mau nggak mau jual terpaksa ini nggak asah. Jadi betul-betul yang jual itu nggak ada. Yang beli itu juga nggak boleh dipaksa. Kayak gitu di pasar ular belanja gitu. Oh, udah masuk kalau bisa keluar. harus beli, nggak beli Itu saya. Dipaksa beli. Tahu nggak pasar ular dulu? Kalau sekarang udah nggak gitu ya. Oh dulu kan dipaksa banget ini, Kalau udah masuk, nggak bisa keluar itu. Mesti belanja, nggak belanja awas. Habis itu paksa beli. Dulu kok sekarang Allah alam. nanti pasar bulan. Hah? Di utara ya? Tanjung Priok. Wa islamu ma yashtari ma yashtari lahu. Dan juga syarat yang ketiga Islam orang yang membeli lahu baginya ma kutiba fi Quran sesuatu yang ada Qurannya itu mesti orang Islam yang beli Nggak boleh orang di luar Islam beli Quran. Nggak sah. Ya. Kecuali memang selain Quran. Itu dagang baju, dagang ini. Boleh orang, orang kafir beli nggak apa-apa. Tapi kalau Quran yang didagangin Quran. Yang beli orang kafir. Nggak sah. Apa faedahnya? Nggak ada manfaat. Ya. Nggak ada manfaat. Nggak sah gitu. gitu. Kenapa? Untuk menjaga kesucian Quran. Untuk memelihara kesucian Quran. Atau hot kaligrafi. Karena nggak boleh juga orang luar Islam. Barangkali dia kepek, nggak melihat ada seorang gitu. Di bawah harus beli Quran. Berarti nggak kita jual kepada orang yang tidak hormatin Quran. Orang kafir. Atau mungkin dibuat bakar, itu kita tidak tahu ya, di warung bakar ah jadi untuk lebih menjaga Quran maka PG memberikan satu apa ya, jalan proteksi ya, diamanin jangan sampai Quran jatuh ke tangan yang ya nggak boleh tuh apa aja tulisan yang di dalamnya ada Quran buku apa aja nggak boleh dijual kepada orang di luar Islam walau ayatan tuh kalipun satu ayat nggak sah jual beli mas. yang beli orang Wa in usyibat li ghairi dirasah. Sekalipun ditetapkan ya, bukan untuk belajar. Ya, di ghairi dirasah bagi selain belajar, bukan buat pelajaran. Au kasbu ilmi syar'in atau menjual ilmu syara' ilmu apa tuh? Hukum bikin agi agoid itu termasuk itu nggak bisa tuh Iya. yang beli orang di luar Islam nggak sah kecuali yang jual kagak tahu yang beli itu orang orang ya orang kafir nggak tahu kalau tahu jangan Aurabihi muslimin atau jual budak Islam kepada orang kafir nggak sah nggak sah ntar dimasukin tuh budak kafir jadi jaga ya Kawin anak orang kafir, lebih-lebih oh, lagi. Mau oh, dimasuk Islam, lihat aja dulu keislamannya. Ya, tujuannya apa? Benar gak? Sungguh gak? Mudah-mudahan benar-benar. Kalau benar-benar selamat anak kita. Tapi yang nggak benar-benar, cuma sekedar boleh kawin aja. Ntar kelar kawin dia balik lagi, bahaya dia cucu kita jadi. Dapat cucu kita sinaga namanya. Hah? Ada sinaga ya? Orang Batak Sinaga. Putar-putar. Hmm? Ya. Kalau maksudnya ada yang Islam. Aw murtadin, orang yang murtad ini nggak boleh. Budak murtad. Budak murtad. Barangkali ntar di Islam. Dia balik lagi. Kalau di tangan kafir, terus murtad. Kita ikutin aja di sini ya. Wa adamu harabatin وعدم حرابة من يشتري له آلة حرب dan syarat yang keempat tidak dalam keadaan perang ya. ya. Ada muharabah tidak berperang mayyashtari lahu alatan alat harbin orang yang membeli baginya alat perang tahu musuhnya dijual musuhnya nggak boleh itu namanya ngancurin pegawai negaranya Indonesia lagi perang di Malaysia misalnya eh dagang senjata ke Malaysia iya. sana aja bunuh diri jangan eh, ya, ya. satu urusin tameng ya. Eh. jangan dijual ke musuh kecuali lagi lagi nggak musuhan lagi musuhan jual sono kan dia lagi yang kita alat-alat perang jangan dijual ke sono eh, bunuh diri wada'in baju apa ya ah, ah baju besi wahailin kuda sekali lagi nih wafil ma'budi alaihi taharatuhu oh ini penting banget nih dan pada kalimat al-ma'bud alaih kan syarat yang kedua adanya orang yang jual pembeli dan penjual dan pembeli yang kedua kan adanya barang yang di Diagatin yang dijual. Syaratnya apa nih? Barang yang dijual toharatuhu. Suci. Jadi yang dijual suci. Kalau yang dijual najis, nggak boleh. Jual beli kencing, ya. Jual beli homer, Hah? Ah, pupuk. Kecuali upah. Upah. ah Iya upah boleh. Jual beli iya, iya. nggak boleh. Nggak apa pakai ya kalau yang nggak najis. Kalau ainiahnya memang najis, nggak boleh jual kalimat yang digunakan tuh jual beli. upe boleh. Nih upe bawain. Nih gitu. Boleh tuh buat sawah, buat tanah kita. Gitu. Bang berapa bang? upe nya niat kita nih. Nih Nah, apa nggak ngerti ya? Bang, bang berapa duit pupuk kan kita gitu, nanya gitu ya? Iya nah. Tapi niat kita upah gitu. Bang berapa itu? Sekarung upenye. Hati kita ngomong upenye. Tapi kalau bang lu bawa kemari gue upain berapa duit terus sekarung, Pak saya nggak ngerti, pak saya dua. Ribet kan urusan ini. Akalin aja bahasanya nawas nih kayak ente jadi makelar jadi makelar yang jual janjiin komisi jadi harga tuk deal yang yang beli nanya lu dapat komisi nggak dari yang jual belum belum maksudnya apa? iya belum dapat emang duitnya belum jadi belum masa lu belum dapat bener demi Allah belum dapat ya udah ntar gue kasih deh lo satu juta alhamdulillah padahal yang sudah ngasih lo, Hah? kan bahasa belum benar belum tapi enggak aku nggak bakal dapat bohong itu enggak bakal dapat tapi pakai belum emang belum dia ya kan belum yang jual belum nerima duit otomatis belum ngasih duit itu belum nerima namanya ntar pas dia kita kasih bang Nah, kasih komisi. Baru nerima ini. Ya, ya. Lu katanya udah kasih komisi lo waktu dapat lo Lu nggak bilang nggak dapat belum? lo nah belum. Nggak dosa tuh. Ah, nggak dosa. Makanya ngaji dia biar pinter. <laughs> Bukan guru ngajakin, eh ngajarin bom, bukan. Jadi bahasa yang ya Rasulullah kan contohkan begitu. Waktu dia orang dikejar-kejar mau dibunuh, nanti geser dulu. Semenjak saya diri di sini saya nggak lihat orang benar. Yang di sini ngelihat tadi, tapi ini geser dulu. Tujuannya apa? Supaya nggak bohong. Abu Nawas, Ada Dek. Dek, bayar dam orang iya, haji itu iya, iya. kan abdolnya kan beli kambingnya kan potong kambing sekarang kan kalau di sono kan bayar di kembang ke kambingnya nggak kelihatan gimana sih jadinya ini wakilin wakilin ke banknya gitu iya wakilin dam apa perlu wakilin apa hmm. bayar dam korban juga begitu nanti boleh wakilin boleh kita percaya nih ini ini ini, ini kirim duitnya wakilin dia yang beli terus boleh tapi kalau ikhtiar kita yang beli kita yang tawar kita yang tuntung lah ya itu abdul kenapa ya karena saya nali mengatakan tawar menawarnya orang yang pengen korban dihitung tasbih makanya banyakin nawar itu <laughs> biar biar tasbih iya, setiap iya setiap Jangan kalau cuma belaga nawar dong. Niat yang benar beli. Nawar dong, nawar gitu. Pulang aja jadi beli. Yang begitu besok datang lagi nanti. Fabay'u najisil aini batilun wa in amkana tawru bil istihalah. Wallah nanti deh minggu depannya wallahu alam ada acara gitu kan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا ونحقق عليها نحيا وعليها نمر وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلاك امرك وعصاه حسن الله نعم الكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اغننا